hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Selanjutnya, muallif hafizahullah akan menyebutkan dampak jelek dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan dampak positif pengaruh yang baik dari menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asaba al-mujtama'at fi hadal asri bisababi tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi mungkar Kata mualif, ma'asaba al-mujtama'ati apa yang menimpa masyarakat masyarakat di hadzal asr pada masa sekarang ini bisa babi tarkil amri bil ma'ruf wa nahi munkar itu disebabkan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar Naam al-mujtama'atu al-mu'asiratu wa ma fiha al-an min al nakabati wa ma fiha min al-fitan wa ma fiha min al bahimiyati wa di'il akhlaq wa di'il a'rad wa ikhtilalil amn dan masyarakat al-mu'asirah pada masa kita sekarang ini wa ma fiha al-an min al nakabati dan apa yang menimpa berupa berbagai macam petaka-petaka, musibah-musibah. Wa ma fiha minal fitan dan apa yang menimpa berupa fitnah-fitnah, ujian-ujian. Wa ma fiha minal bahimiyah dan apa yang menimpa dari sifat bahimia, hewan. Masyarakat seperti halnya masyarakat binatang. Wadiyail akhlak dan hilangnya akhlak yang mulia. Wadiyail a'rad dan hilangnya nilai kehormatan-kehormatan. Wa ikhtilalil amn dan hilangnya rasa keamanan. Tasma'una min dzalika kasyai kasir. Dan perkara yang kalian dengar Perkara-perkara yang banyak menimpa masyarakat-masyarakat Bukan hanya ini saja Masih ada yang lain yang mungkin kalian mendengar Atau membaca bagaimana musibah-musibah Menimpa masyarakat muslimin secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Naam. Hatta wa in kana tamliku silah wa tamlikul quwah wal mukhtari'at. Sehingga walaupun masyarakat itu memiliki asilah senjata, wa al quwah memiliki kekuatan wal mukhtaraat berbagai macam perindustrian teknologi yang berhasil mereka capek lakinnaha dhaiyah fi akhlaqiha namun ternyata kekuatan senjata kekuatan fisik kemajuan teknologi itu dhaiyah hilang akhlaknya para pemiliknya itu tidak punya akhlak iya. Naam, wa fi a'radiha hilang kehormatannya. Muhaddadatun fi amniha, terancam keamanannya. Iya, kenapa itu semuanya? Karena tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amal ummatul lati tu'minu billahi wa rasulih. Berbeda halnya dengan masyarakat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wa ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masyarakat yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mereka? Fa innaha aminatun kama taraun. Walhamdulillah. Masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, damai, tentram seperti yang kalian lihat. Syekh Saleh Fauzan, mufti di Mamlaka Arabiyah. Maka beliau menceritakan negerinya. Negeri tempat beliau tinggal, negeri ahlu sunnah. Iya. Negeri yang sangat aman. Masjidil Haram dengan segala keamanannya. Beliau sampaikan, ini negeri yang aman. Dengan apa sebabnya? Dengan pertolongan Allah. Yang kedua, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sana kalau ada orang megang-megang tembok kuburan Nabi yang lapisnya tiga itu. Sambil manggil, ya Rasulullah tolong kami. Polisi akan datang. Polisi akan datang dan menegur dan menyingkirkan dia. Iya. Kenapa? Karena praktek kesyirikan. Amar ma'ruf nahi mungkar tegak. Kalau ada orang datang ke kuburan kuburan para suhada perang Badar teriak-teriak ngambil tanahnya, ketahuan dimarahi. Apa itu tabaruk yang syirik? Amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Walhamdulillah, negaranya aman. Negerinya aman, diberi keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi bahkan di sana ada tim amar ma'ruf nahi mungkar. Tim amar ma'ruf nahi mungkar menasihati kaum muslimin yang keluar rumah tabarus, didekati, dinasehati pakai jilbab muslimah. Dalam kondisi sudah seperti itu saja masih banyak wanita-wanita yang berusaha meninggalkan perkara yang menjadi kewajibannya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau dibiarkan? Walhamdulillah Allah tolong negeri tauhid. Allah berikan keamanan. Setelah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang kalian lihat walhamdulillah. Fi hadhil bilad di negeri ini narjullaha ayutimma ni'matahu. Kita berharap kepada Allah agar selalu disempurnakan nikmatnya wa ayyudima 'alaiha fadlahu dan dilanggengkan yudim dilanggengkan keutamaan ini keutamaan yang tidak didapat di negeri lain Naam wa yaj'alaha ummah salihah dan semoga dijadikan umat yang salih amiratun bil ma'ruf nahiyatun 'anil munkar mau memerintahkan hal yang makruh mencegah yang mungkar. Hada janibun azimun ya ibadallah. Sisi ini, sisi amar ma'ruf nahi mungkar, janibun azim, sisi yang agung. Wahai hamba Allah. Nah, jadi fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan munculnya keamanan, kedamaian di sebuah negeri. Itulah negeri kaum mukminin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wal mukminun wal mukminat ba'duhum awliya'u ba'din. Bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah menceritakan mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu kata Allah ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah pelindung, pembela sebagian yang lain. Apa bentuk pembelaan terhadap orang lain dari kalangan kaum mukminin? Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 71, Ya'murun bil ma'ruf. Mereka menegakkan amar ma'ruf yang kedua, wayan yanhauna 'anil mungkar mencegah hal yang mungkar. Itu orang mukmin. Satu sama lain seperti itu. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid. Wa yu'tuna zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu dan mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya Maka kata Allah Ula'ika sayarhamuhumullah Inallah azizun hakim Mereka itulah mukmin laki dan perempuan yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ini kalau masyarakat mukmin laki perempuan saling amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat perbedaannya dengan masyarakat munafikin. Di dalam surat yang sama At-Taubah, tapi sebelumnya ayat 67. Al munafikun wal munafiqat. Munafik laki-laki, munafik perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian menjadi pelindung sebagian yang lain. Munafik yang satu, munafik yang lain saling menjadi pembela. Bentuknya apa? Yamuruna bil mungkar. Mereka selalu memerintahkan hal yang mungkar. Berarti kan kebalikannya. Mereka selalu memerintahkan yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mencegah hal yang ma'ruf. Yang dianjurkan justru barang-barang yang mungkar, perkara bid'ah, perkara syirik, perkara maksiat, itu yang dihidup-hidupkan. Giliran mereka ada orang mengal, mengamalkan yang ma'ruf malah justru dilarang. Jangan menghidupkan yang itu. Jangan mengamalkan yang itu. Ini masyarakat munafikin, munafiqat. Wayak biduna itiyahum. Mereka menggenggam tangan mereka. Bakhil yakni. Bakhil. Punya harta bukan berbagi sutakoh. Bakhil terhadap orang lain. Nasulloha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah Allah pun melupakan mereka. Naudzubillah. Itulah kalau masyarakat yang tidak dibangun di atas iman tapi dibangun di atas nifak. Demikian Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita. Selanjutnya. Disebutkan oleh Syekh Habibullah, Kata beliau, walil amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkari fawaidun 'azim. Di dalam memerintahkan hal yang ma'ruf, mencegah hal yang mungkar, itu memiliki faidah-faidah yang besar. Waqad nassa ta'lasallahu ta'ala 'alaiha fi kitabihil karimi. Telah Allah Ta'ala nas sebutkan di dalam kitabnya yang mulia. Fa akhbara subhanah Allah khabarkan annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar huwa sababul istiqrar wat tamkin fil ardi. Kalau bisa dipetik faidahnya ini faidah kedua. Kalau tadi kalau menegakkan amar ma'ruf akan muncul berbagai macam kebaikan, keamanan di negeri kaum muslimin. Ini faidah yang kedua. Apa itu kata Syekh? Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar huwa sababul istiqrar. Itu menjadi sebab istiqrar watamkin fil ardi. Allah berikan kemantapan dan kekokohan di muka bumi ini. Masyarakat akan diberi kemantapan dan kekokohan di negeri ini. Nah, dalilnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla wala yansurunallahu man yansuruhu innallaha laqawiyun aziz wala yansurannallahu dan pasti di situ ada lam taukid ada nun taukid dan pasti Allah taala akan menolong man suruhu, siapa yang menolongnya Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Innallaha laqawiyyun aziz. Ini namanya tauqid dalam bahasa Arab namanya tauqid maknawi. Jadi dalam ayat ini ada dua tauqid. Tauqid lafdi walayan suranna itu nunnya tauqid, lamnya tauqid, Namanya la, taukid lafdi. Dikuatkan pada kalimat berikutnya. inna la laqawiyyun aziz. Ini lafad taukid penguat makna secara maknawi. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu kawi, maha kuat, lagi maha perkasa. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Pasti akan Allah tolong orang yang mau menolong agamanya. Apa maksudnya menolong agama Allah? Eh? Menampakkan agama Allah. Walladhi arsala rasulahu bil huda Naam wa dinil haq Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun dalam surat At-Taubah ayat 33 Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda. Al-huda ilmu yang bermanfaat, Quran, Sunnah, wadinil hak dan agama yang benar, amal soleh, ilmu, amal. Dua perkara yang akan memenangkan dan dimenangkan umat ini, ilmu dan amal soleh. Al-huda wadinil haq. Makanya Hirohu untuk mengalahkan ya zohir akan mengalahkan seluruh ajaran-ajaran agama yang lain walau karihal musyrikun walaupun orang musyrik tidak senang jadi Quran sunnah ditampakkan jangan diumpet-umpet ngerti sunnah amalkan perintah Nabi a'ful wa kafus syawarib biarkan tumbuh jenggotmu siapa yang perintah Rasul tampakkan tampakkan itu nanti akan menang apa Islam akan menang hanya melihara jenggot pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena ayatnya jelas liyudhirahu ala dini kulih walau karihal musyrikun itulah yang menang. Tampakkan itu. Karena itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata Allah, orang musyrik tidak senang. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak senang. Silahkan tidak senang. Memang demikian ajaran Rasul. Makanya Nabi mengatakan, wa khaliful majus kamu berpenampilan jangan sama dengan penampilan majusi itu penyembah api. Gitu. Apa dengan itu akan menang? Iya. Intan surullah yang surkum. Kalau kalian jujur membela agama Allah, pasti dimenangkan. Itulah prinsip kita. Berbeda dengan hisbiyin. Mereka malu-malu menampakkan apa namanya? sunnah minder tidak pede memakai pakaian muslimin minder kenapa mesti minder menampakkan Islam minder kenapa mesti minder liudhirahu ala dini kullih inilah yang akan memenangkan seluruh ajaran agama yang lain itu janji Allah iya kan menang nanti nah Terusnya alladzina immakannahum. Itu yang pertama. Orang-orang yang mereka ditolong yang pertama makannahum. Allah kokohkan mereka fil ardi di muka bumi ini. Ya. Ini yang pertama akan dikokohkan, dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, umat yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla ialah wa aqamus shalah. Mereka menegakkan salat yang wajib tentunya, lebih pokok. Yang sunnah dia tambahkan. Wa zakat, mereka menunaikan zakat. Ini yang kedua atau yang ketiga. Yang keempat ini orang yang ditolong wa amaru bil ma'ruf. Wa amaru bil ma'ruf mereka memerintahkan hal yang ma'ruf. Dan yang kelima wa nahaw anil mungkar. Mereka mencegah hal yang mungkar. Itulah pertolongan Allah muncul dari orang-orang yang mereka menolong agama Allah akan dikokohkan di muka bumi ini dan dikokohkan di muka bumi ini tentunya setelah bertauhid seperti dalam surat An-Nur ayat 55 Wa'adallahu alladhina amanu wa salihat Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang beriman, berilmu dan beramal soleh dengan ikhlas. La yastakhlifannahum fil ardi. Niscaya Allah akan berikan kekuasaan atas mereka di muka bumi ini kama ladina min qablihim sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan atas orang-orang sebelum mereka walayumakkinanna lahum dinahum. Lihat, pasti Allah akan kokohkan agamanya. Alladir yang Allah ridho lahum atas mereka. Walayubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan berikan jaminan keamanan setelah rasa takut. Apa kuncinya? Di samping berilmu, beramal soleh ya budunani wala yusrikuna bi syai'a mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak berbuat apa syirik kepadaku sedikit pun ini kuncinya Allah berikan kekokohan Allah berikan jaminan keamanan kedamaian hidup setelah mereka itu beribadah kepada Allah dan mereka tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kalau masih berbuat kesyirikan, pasti yang ada hanyalah kecemasan dan ketakutan. Yang ada ialah ancaman azab yang turun kepada mereka. Iya, orang musyrik itu orang lemah. Mau berangkat ke Pulau Gadung, Lalu tiba-tiba sudah sampai ke Indramayu sana. Apa namanya? Uh, eh, Cimate Keri. Langsung waduh apes saya. Rezekinya apes. Jalannya sumpit nanti, sempit nanti. Dia sudah terbayang hidupnya sempit. Kenapa? Dibikin sendiri. Takut kepada sesuatu yang dia bikin sendiri. Adapun orang bertauhid, Barakallahu fikum alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan lahumul amnu untuk mereka keamanan. Keamanan di dunia dan akhirat. Hidupnya tenang. Tanpa pengawal pun tenang. Tanpa jimat pun tenang. Kenapa? Sandarannya hanya Allah. Wahum muhtadun, dapat petunjuk. Itulah orang beriman. Itulah yang dikokohkan oleh Allah. Setelah mereka menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Selanjutnya kata beliau, akhbara subhanahu wa ta'ala Allah mengkhabarkan bal sama bahkan bersumpah Subhanahu wa ta'ala ayan surah man suru akan menolong orang yang menolong agamanya, menolong agamanya. Tadi sudah jelas Faman hum alladhiyan surunallah Lalu siapa orang yang mereka menolong agama Allah Humul ladhina yansurunallah Dinallah azza wa jalla Summa bayyanahum biqali orang yang mereka menolong agama Allah Azza wa Jalla kemudian Allah terangkan dengan firman-Nya alladzina makkanahum fil ard orang-orang yang dikokohkan di muka bumi ini waqamus salat menegakkan salat watu zakat mengeluarkan zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar mencegah hal yang mungkar walillahi akibatul umur. Idan kalau begitu al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar sababul amni wal istiqrar wan nasri 'alal a'da. Kalau begitu amar ma'ruf nahi mungkar itu sebab datangnya keamanan. Wal istiqrar kekokohan dan pertolongan alal a'da menghadapi musuh-musuh. wajamkin fil ard dan diberi kemantapan kekokohan di muka bumi ini. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala anal amra bil ma'ruf wa nahil munkar yunji min azabillah. Bahkan akan disebutkan faidah ketiga. Kalau tadi kita ambil faidah dari surat Al-Hajj 40 41 bahwa orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar akan dikokohkan, diberi keamanan di muka bumi ini, tidak terancam dengan azabnya Allah. Faidah berikutnya, summa, faidah ketiga berarti, wa akhbara subhanahu wa ta'ala anal amra bil ma'ruf wa nahanil munkar yunji min azabillah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengandung faidah ketiga akan diselamatkan dari siksanya Allah. Idza nazala fil ard apabila siksa itu turun ke muka bumi ini. La yanju illal amirun bil ma'ruf wan nahun anil munkar. Tidak akan selamat dari azabnya Allah kecuali orang yang amirun, orang yang melaksanakan amar ma'ruf. Wanahun, orang yang menegakkan mencegah hal yang mungkar. Amasakituna, adapun orang yang diam. Wal mudahinun dan orang yang berbahasa basi. Apa bahasa basi? Eh? ya basa-basi. Mau ngomong, tak mau ngomong. Basa-basi aja. Akhirnya basi beneran. Al-mudahinun, orang yang basa-basi. Ya. Fa'inahum yuhlikun. Orang yang diam, yang mudahanah tadi. Karena memang orang kafir menginginkan kita bersikap mudahanah. Tidak tegas, tidak jelas. Ke kanan, ke kiri, tidak lurus dalam Al-Quran. Fala tuti'il kafirin. Ayatnya bagaimana? Waddu lau tudihinu fayudihinun. Waddu. Waddu lau tudihinu fayudihinun. Mereka itu menginginkan kepada engkau wahai Muhammad bersikap mudahanah. Waddu lau tudihinu kalau seandainya kamu bersikap mudahanah fayudhinun mereka pun akan bersikap mudahana basa-basi itu ndak tegas ini halal apa haram ndak halal ndak haram lalu apa ndak jelas ndak mengomong yang sebenarnya ini bid'ah atau bukan apa ya hmm. ngomong bid'ah buat dibenci nah ini apa ya apa ya ya tergantung niatnya loh Bagaimana melakukan bid'ah tergantung niatnya. Niat itu sudah jelas bedanya. Bid'ah itu sudah jelas hukumnya. Harus dibedakan. Ini orang basa-basi tidak jelas. Sikapnya tidak genah. Talawun dalam agama. Berwarna-warni. Berwarna-warni dalam memegang prinsip. Tidak jelas prinsipnya. Ini yang diinginkan oleh mereka. Sikap mudahana. Dan ini ternyata kata Syekh. Fa'inahum yahlikun. Yang diam yang mudahanah binasa. Walau kanu solihin, sekalipun mereka orang soleh. Lihat, sikapnya harus jelas, tegas. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu kan doa kita, Mbok. Allahumma arinal haqqo haqqo warzukna apa? Ittiba. Itu, Tampakkan yang benar itu benar ya Allah sebelum belajar dulu waktu kita kecil kan gitu kata ustaz ya berdoa Allahumma haqo haqo ya Allah tampakkan yang benar itu benar ikutilah ya Allah berikan rezeki saya bisa mengikuti yang benar wa arinal batila batila tina tinaba tampakkan yang batil itu batil di rezeki saya bisa menjauhi kan begitu mbak doanya sudah ngerti itu memang yang benar tapi bagaimana ya Ya bagaimana? Ikuti yang benar, bukan dijauhi, apalagi ditinggalkan. Ikuti, berdoa mohon petunjuk. Sudah ngerti batil, apa kewajiban orang ngerti batil? Jauhi. Jangan kemudian tidak jelas sikapnya. Barakallahu fikum. Doa-doa yang banyak kita hafal waktu kecil. Eh. Nah. Fayuhlikuna ma'al usat Orang yang diam Orang yang mudahanah tadi Binasa Bersama para pelaku maksiat Qala ta'ala Allah berfirman Menceritakan tentang Bani Israel Orang Yahud Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr Idh ya'duna fis sabt Was'alhum, tanyakan kepada mereka orang Yahudi. Tanyakan coba kepada mereka orang Yahudi. Anil Koryah tentang sebuah kota atau negeri. Negeri itu diterangkan oleh Ibnu Kasir namanya kota Ailah. Kota Ailah itu terletak di pantai Laut Merah antara Madian dan Bukit Tur. Iya. Ini tafsir Ibnu Katsir juga yang nampak dari tafsir Ibnu Abbas. Naam. Tanyakan kepada mereka tentang penduduk yang ada di negeri Ailah sana. alatikanat hadiratal bahr yang berada di tepi pantai, pantai Laut Merah tadi. Idh ya'duna fis sabat. Ketika mereka itu ya'dun. Ya'dun kata Imam Ibnu Katsir ya'dun ay yukhalifun amrillah fihi. Mereka yukhalifun ya'tadun wa yukhalifun amrillah. Mereka melampaui batas menyelisihi perintah Allah. Fis ibadah hari Sabtu. Maksudnya apa? Orang Yahudi mereka diberi memilih hari Sabtu hari istimewanya. Hari sibuk untuk ibadah. Cari ikannya libur. Cari ikannya libur dulu. Ya. Hari Sabtu libur. Tidak nyari ikan. Lalu kemana? Konsentrasi ibadah. Itu Yahud. Kalau orang Islam hari apa? Hari Jumat. Tapi masih boleh ngode. Faida qudiyatis salat fantasiru fil ard. Kalau sudah rampung sholat Jumat silahkan bertebaran di muka bumi. Wabdahu min fadillah. Cari keutamaan Allah rezeki silahkan habis jumatan ngode lagi tidak apa-apa Hah? tapi kalau jumatan pas ditegakkan masuk masjid ini Yahudi hari Sabtu libur tidak boleh nyari rezeki tidak boleh nyari ikan ujian nahahumullah an saidis samak yauma sabat Allah larang orang Yahudi nyari ikan pada hari Sabtu karena hari istimewa mereka ibtalaan wa imtihanan lahum sebagai ujian sebagai ujian naam atas mereka ujian dari mana ujian dari ketaatan mau sibuk ibadah atau nyari ikan ya? diuji dengan larangan jangan nyari ikan hari Sabtu walakinnahum ikhtalu namun mereka membuat hilah apa itu hilah tipuan. Nuwana lahu subak. Mereka mena, men, memasang subak. Apa itu subak? Jaring. Wahafaru hafra yaumah sabat. Mereka pasang jaringnya hari Sabtu. Tidak menyari ikan, cuma masang jaring. Fasaru yakhudun yaumal ahad. Lalu mereka ngambilnya hari Ahad. Peter Bok? Pintar apa licik? Licik namanya. Bukan cerdas, licik. Ihtiyalan ala maharam Allah sebagai hilah. Hilah menipu. Dan Allah tidak bisa ditipu. Mereka bikin hilah, tipuan dengan apa yang Allah haramkan atas mereka. Nah, واسألهم عن القرية التي إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم disebutkan di sini tanyakan kepada orang Yahudi tentang negeri Ailah yang berada di tepi laut merah It ya'dud mereka ketika mereka menyelisihi perintah Allah taala fi sabat ibadah hari Sabtu. Ittatihim hitanuhum tiba-tiba datang kepada mereka. Apa yang datang? hitanuhum ikan-ikannya. Ikannya datang ke pinggir pantai. Begitu. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, mereka itu datang ikan-ikan ikan-ikannya dohirotan fikuli makan. Kata Ibnu Abbas, datang nampak di permukaan air di sepanjang tempat. Jadi sepanjang tempat melihat ikan tok. Hmm. Tertarik apa enggak? Ya ini duit ini. <laughs> Wujudnya ikan ini. <laughs> Tapi di satu sisi lain mereka konsentrasi ibadah jangan nyarikan hari Sabtu. Begitu. Sebagai ujian. Lihat yauma sabtihim syurra'a. Pada hari Sabtu itu ikannya datang secara nampak di setiap tempat. Wa la yasbituna la Namun di selain hari Sabtu ikannya tidak datang. Jadi ikannya datang cuma hari Sabtu. Banyak di pinggir pantai, di permukaan air nampak ikannya. Masya Allah. Jadi duit kalau ditangkap ini. Iya. Yeah. Tapi di selain dari Sabtu tidak datang ke pinggir pantai. Naudzubillah ya. Ujian benar berat bagi mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka dengan apa yang mereka lakukan dari kefasikan. Hatta inna Allah Subhanahu wa taala sallatu alaihimul hitan. Lihat sampai-sampai Allah kuasakan ikan untuk menguji mereka. Ikan itu milik Allah. Yang di pantai-pantai itu milik Allah, bukan milik Nyiloro Kidul ya. Miliknya Allah. Sehingga Allah berkuasa menggiring ke pantai, ke tengah, ke pinggir, kehendak Allah mampu. Ya. Tatihim wa takassara fil yaumil ladina hau an suaidiha fihi ibtila'an lahum wa imtihana. Allah datangkan ikan secara datang berduyun-duyun. Pada hari yang Allah larang mereka mencari ikan. Sebagai ujian untuk mereka. Fa'aghrohum. Maka mereka pun terperdaya. Tidak mampu menghadapi apa? Ujian. Ujiannya apa tadi? pas saatnya konsentrasi ibadah justru malah ikannya datang. Pas hari Jumat ada adan justru malah baksonya lagi rame. Eh, ujian lagi antum. Eh? Barakallahu. Pas bulan Ramadan, barakallahu fikum, justru jam 12 banyak yang pesan bagaimana antum. Wah, gimana ya Ramadan? ngadepi orang, puasa malah ini banyak pesanan bagaimana, memberi bukaan orang yang seharusnya wajib puasa bagaimana. Barakallahu fikum. Maka perhatikan. Jangan sampai kita tertipu, tergoda barakallahu fikum dalam larangan-larangan Allah. Taib. Fa akhrahum dzalik bi an yahtalu. Mereka melakukan hilah tadi. Apa itu hilahnya? Itu tadi ala akliha mereka bikin hilah untuk memakan ikan tadi menangkap tadi kadzalika nabluhum yakni nakhtabiruhum demikianlah kami menguji mereka bima kanu yafsukun lihat ini kemungkaran kan ada satu kemungkaran di tengah masyarakat bagaimana kemungkarannya ini Nabinya memerintahkan hari Sabtu konsentrasi ibadah jangan nyari ikan ada sekelompok orang yang mereka tetap nyari ikan. Maka kata Allah, wa id qalat qalat ummatum minhum maka tiba-tiba berkatalah ummatun satu umat dari mereka lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum au mu'azzibuhum kenapa kalian memberi nasihat kepada suatu kaum yang mereka dibidasakan dan Allah turunkan azab kepada mereka. Ini golongan kedua. Golongan yang mengingkari orang yang ingkarul mungkar. mengomong Mau ngomong tidak berani. Golongan yang pertama yang tidak sabar nyari ikan. Ya. Golongan yang kedua orang yang mereka mengingkari, kenapa kamu beri nasihat? Orang yang sudah jelas azab diazab oleh Allah. Naam, azaban atau mu'azibuhum azaban syadiha, syadida. Qalu yang ketiga, golongan ketiga. Qalu golongan orang yang ingkarul mungkar. Qalu maziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Qalu Orang yang ingkarul mungkar, eh jangan nyarikan hari Sabtu, dilarang oleh Allah. Kita konsentrasi ibadah, jangan nyarikan terus. Tapi mereka melakukan hilah. Loh, saya tidak nyari ikan, nyari ngambil ikannya besok hari Ahad. Saya cuma masak jaring aja. Begitu hilahnya. Orang yang ingkarul mungkar ditegur oleh orang yang diem. Yang diem, tidak mau ngomong. Kenapa kalian ingkarul mungkar? kepada orang yang sudah jelas diazab nanti. Kalau orang yang melakukan nahi mungkar menjawab, ma'ziratan. Ma'ziratan bisa sebagian membaca ma'ziratun. Artinya apa? Sebagai alasan di hadapan Allah. Ma'ziroh sebagai alasan di hadapan Allah. Melihat kemungkaran, saya ingkari. Ma'ziratan ila rabbikum sebagai uzur di hadapan Allah Rob kalian. Yang kedua, wala'allahum yattaqun. Semoga mereka bertakwa kepada Allah, bertobat, tidak jadi nyari ikan. Konsentrasi ibadah, mudah-mudahan. Namanya nasihat. Falamma nasu ma Lihat. Maka setelah mereka lupa. Lihat, siapa yang lupa tadi? Yang nyari ikan. Ma bih. Dengan apa yang diingatkan oleh orang yang mengingkari. Alladzina yanhauna 'anis su' lupa dari orang yang mengingatkan dari kejelekan. Wa akhadna alladzina zalamu dan kami siksa orang-orang yang berbuat zalim azabim ba'is dengan siksaan yang hina bimakanu yafsukun dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kefasikan. Jadi ada tiga golongan. Yang pertama, golongan yang nyari ikan. Tidak mendengarkan nasihat orang yang ingkarul mungkar. Golongan yang kedua, orang yang mengingkari orang yang ingkarul mungkar atau diam. Golongan yang ketiga, orang yang menjalankan nahi mungkar. Lalu siapa yang selamat? Orang yang tetap nekat nyari ikan dalam surat Al-Baqarah 161 falamma Enam, Allah katakan, Kulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dalam surat Al-Baqarah, jadilah kalian monyet-monyet. Ya. Jadi, mereka yang nyari ikan dirobah oleh Allah wajahnya, rupanya menjadi apa? Monyet. Qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Demikianlah orang yang tidak mendengarkan nasihat, orang yang nahi mungkar. Allah robah rupa mereka menjadi apa? Monyet. Dalam surat Al-Baqarah 121 dan Allah binasakan mereka. Adapun orang yang nahi mungkar selamat. Adapun orang yang menasehati orang yang ingkar mungkar, para ulama beda pendapat. Selamat atau tidaknya? Iya. Demikian insyaallah sampai di sini faidah nahi mungkar. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat.